dari selain Allah ma yamlikuna min qitmir mereka tidak memiliki kemampuan min qitmir walaupun se-tebal kitmir. Kitmir nanti akan diterangkan di situ oleh Syekh Oh in jika kalian berdoa kepada mereka la yasma'una du'aakum mereka tidak akan mendengarkan doa kalian walau sami'u dan kalaupun mereka mendengar mastajabu lakum mereka tidak akan bisa mengabulkan permohonan kalian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum dan di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepadamu semisal dengan khabir Allah tabaraka wa taala. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala di dalam mufradatnya syarhul kalimatnya qala walladzina tad'una min dunihi yang dimaksud dengan walladzina tad'una min duni dan orang-orang yang kalian mintakan doa. Ini maksudnya mintakan doa, kalian panjatkan doa. Ya, kalian panjatkan permohonan min duni dari selain Allah. Ai alladzina tad'unahum Allah, Yaitu orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah. Minal malaikati wal anbiya'i wal asnam wa ghairiha. Dari para malaikat para nabi dan berhala-berhala juga yang selainnya Qitmir yang dimaksud dengan qitmir kata Syekh Saleh Fauzan walufafah adalah selimut allati takunu ala nawati tamri yang berada di atas nawah biji atau kurma. Kalau kita makan kurma ada bijinya ya di bagian atas dari bijinya itu ada kayak selimut ya lapisan selimut putih itu ya oh, iya. itu namanya kitmir ya kalau kita kupas ya tipis sekali ya yang kadang diistilahkan oleh orang dengan kulit ari ya nah itu namanya kitmir Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan sesuatu yang sangat sedikit itu dengan tiga lafat kitmir nakir dengan apa satunya Iya, semuanya ada dalam satu bagian kurma. Semuanya. Kitmir itu selimutnya itu. Kalau nakir itu nukrah. Jadi kalau misalnya biji kurma itu suka ada belahannya ya. Nah, kalau ditarik nah itu ada kayak ada sehelai benangnya. Itu namanya nakir. Ya. Nanti di bagian ujung ada titik pentul. Nah, itu ada lagi istilahnya dalam Quran. Ya apa namanya ini? Apa? Saya lupa namanya di ini di Quran ya. Kitmir nakir dengan apa satunya? Allah mesti Lupa, ya. Tar, kalau ingat lagi. Nah, ini kitmir. Al-muhim semuanya adalah bagian yang tidak ada apa nilainya. Tidak ada nilainya. Sama sekali dalam dalam kurma tadi. Ya kitmir tidak ada nilainya, nakir juga tidak ada nilainya, juga yang ujung dari biji kurma tersebut. Taib. Sehingga apa? La doa du'aakum. Mereka tidak akan mungkin mendengar doa kalian. Ya. Setelah Allah beritakan bahwasanya mereka la ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun tidak berdaya, tidak memiliki apa yang diminta. Walaupun cuma sehelai lapisan biji kurma tadi. Iya. Tapi lapisan kismir, apa kitmir tadi. La yasma'una du'akum. Artinya kata Syekh Saleh Fauzan, mereka tidak akan mampu ah, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Kenapa anam amwat? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mati. Au malaikah atau karena mereka adalah malaikat Kenapa malaikat tidak dikatakan tidak mampu? Mashkuluna bima khuliqu lahu. Karena mereka adalah makhluk yang disibukkan dengan apa yang telah mereka ciptakan untuk itu. Malaikat diciptakan untuk apa? Taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. La ya'suna ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka akan tidak akan bermaksiat terhadap apa yang telah diperintahkan pada mereka dan mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik. Sehingga mereka sibuk. Mereka adalah orang lain yang sibuk. Kalau dimintakan doa, tidak akan mungkin menjawab apa mendengar. Kenapa? Seperti orang yang lagi sibuk, sibuk-sibuknya dengan pekerjaan, kemudian dapat dipanggil-panggil. Iya, kadang tidak mendengar kan? Iya. Nah, demikian keadaannya. Mastajab mastajabulakum. Kalaupun walau sami'u, kalaupun mendengar, mastajabulakum mereka tidak akan mengabulkan ya permohonan kalian. Kenapa? La yaqdiruna ala ma talabun minhu Ma tatlubuna minhu Karena mereka tidak akan sanggup untuk mewujudkan apa yang kalian minta dari mereka. Imam mereka amwat. Ya. Namanya orang yang sudah mati tidak mendengar, kalaupun mendengar. Kenapa? Kalau kita katakan tidak mendengar sama sekali, berarti kita kufur kepada ayat Allah Ta'ala. Iya. Nah, demikian. Juga hadis Nabi SAW yang sahih. Yang dimana apa? Ketika suara apa? Ketika mereka, para ziarah kubur, meninggalkan sang mayit, maka apa? Ajlasah malakan. Iya. Dua malaikat itu apa? Akan mendudukan dia. Dan mereka mendengar apa? Mendengar qa'ran ini. Derap ketukan apa? e, langkah dari sandal-sandal mereka. Ya, suara dari sandal-sandal mereka yang telah mengantar jenazah tersebut. Baik. Berarti apa? Kita katakan apa? Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, ya. Berarti ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang lainnya, tidak bertentangan juga dengan hadis, ya tadi. Baik. Tidak bertentangan. Sehingga walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan mungkin sanggup. Mereka tidak akan bisa menjawab, mengabulkan permohonan kalian. Layak diruna ala ma tatlubuna minhu. Mereka tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk mewujudkan apa yang kalian minta dari mereka. Kemudian yakfuruna bisyirkikum maksudnya adalah yungkirunahu. Yakfurun di sini adalah yungkirun. Iya, karena ada asal kata dari kufur adalah ingkar. Okay. Sehingga yakfurun maksudnya yungkiruna. Mereka mengingkarinya. Wa yatabarrauna dan mereka berlepas diri miman asyraka bihi Allah dari orang-orang yang telah mempersekutukan mereka dengan Allah taala. Ya, yang menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah. Wala yunabbiuka. Maksudnya yunabbiuka eh yukhbiruka. Ya. Karena naba adalah khabar. Ya. Naba itu adalah khabar. Yunabbiuka yukhbiruka awaqibil umur wa ma'aliha. Dan tidak ada yang bisa memberitahukan engkau bi awaqibil umur tentang akibat-akibat dari semua perkara wa ma'aliha dan tempat kembalinya. Ya. Mislu khabir yang semisal dengan al-khabir al-khabir dengan sigoh mubalaghah bimakna fa'il ya isim fa'il ya khabir ini alim biha walaupun dia wazannya seperti wazan maf'ul tetapi apa dia juga wazan fa'il ingat sigoh mubalaghah khabir ya fa'il itu bisa memiliki, memiliki dua makna bisa memiliki makna isim fa'il bisa memiliki makna isim maf'ul ya begitu baik nah sehingga khabir di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah alim biha yang maha mengetahui tentang awaqibul umur. Wa huwallahu subhanahu wa ta'ala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga makna ijmali lil, lil ayah makna secara global terhadap ayat ini yukhbiru ta'ala an halil mad'uwin min dunihi minal malaikah Mana secara global terhadap ayat ini? Allah Subhanahu wa taala yukhbiru memberitahukan kepada kita an halil mad'uin tentang kondisi al mad'uin orang-orang yang dimintai doa ya orang-orang yang dipanjatkan doa kepadanya min duni dari selain Allah tabaraka wa taala minal malaikah baik dari kalangan malaikat wal anbiya para nabi wal asnam berhala-berhala wa ghairiha maupun yang selainnya. Ya. Apalagi para nabi. Mereka ahya. Ya, hidup. Walaupun jasad mereka mati tetapi apa? Mereka hidup. Ya, yurzaqun anda rabbih. Diberikan rizki di hadapan ada sisi Rabb mereka. Sehingga mereka mendengar. Tetapi apa? Walau sami'u mastajabu lakum. Begitu kan? Ya. Nah, sekalipun mereka memintanya kepada para nabi, sekalipun mereka memintanya kepada para malaikat, Iya. Orang-orang yang hidup tetap mereka tidak bisa mengabulkan. Apalagi asnam yang tidak bisa mendengar. Iya. Wal asnamu ghairiha berhala-berhala dan selainnya bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim yang menunjukkan atas ketidakberdayaan mereka dan kelemahan mereka. Baik. Wa annahum qad anhum syurut asyurut bahkan mereka telah hilang dari diri mereka syarat-syaratnya. Berarti apa? Dalam beristighosah harus memenuhi persyaratan yang tiga. Ya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh orang al mustaghasbi Orang yang dimintai istighosah. Baik. Allati la buddha. Yang syaratnya itu apa? Pertama, labud harus antakuna minal mad'uwi orang yang dimintakan doa wahia milku tuliba minhu. Syarat pertama, milku ma tuliba minhu. Dia memiliki apa yang diminta, apa yang dituntut, apa yang dicari. Ya. Dia harus memiliki. Ya. Bukan milik orang lain. Ya. Dia memiliki sepenuhnya. Baik. Kedua, wasama'ud du'a harus mendengar permintaannya itu. Hmm. Harus mendengar permohonannya. Apa bentuk permohonannya? Apa yang diminta? Yang kedua. Baik, berarti apa? Subut sami'i dua. Ya. Dua. Apa yang ketiga terakhir? Al-qudratu alas tijabatih. Dia mampu untuk mengabulkannya. Ini. Ya, tiga syarat mutlak bagi seseorang yang berhak untuk dijadikan sebagai al-mad'u orang yang dipanjatkan doa kepadanya. Baik. Famata udima syartun kapanpun udima hilang tidak terpenuhi syartun satu syarat saja berarti apa? Batula ayakuna mad'uwan. Berarti batal dia sebagai mad'u. Gitu ya. Fakaifa kulluha? Bagaimana kalau seandainya semua syaratnya hilang? Ya, semua syaratnya tidak terpenuhi. Baik. Berarti tidak pantas sebagai mad'u. Nah, munasabatul ayat lil bab berarti sisi kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya. Anna fiha fihal burhan. Bahwasanya di dalam ayat ini ada al-burhan al-qati'a. Ada apa? Bukti yang jelas, yang qati', ya, bukti yang nyata. Baik, yang pasti. Nah, kenapa? Karena dalam ilmu usul fikih nanti ada ilmu qat'i dengan ilmu dhanni, ya. Ilmu yang dikatakan qat'i dengan ilmu yang dikatakan dhanni, ya. Dhanni ini perasaan, ya. Nah, eh, artinya apa? Menurut anggapan, perasaan, sangkaan, ya. Baik. Berarti di dalam ayat ini ada burhan, bukti yang qati' bukan dhanni yang qat'i sifatnya ala butlani syirki yang menunjukkan kebatilan kesyirikan batilnya kesyirikan waridata alal musyrikin waradda alal musyrikin dan adanya rad bantahan bagi kaum musyrikin baik gitu ya berarti yustafadu minal ayah yang bisa diambil faedah dari ayat ini awalan yang pertama butlanu syirki batilnya kesyirikan bidalilil qat'i dengan dalil qat'i dengan dalil yang qat'i yang pasti tadi yang nyata wal burhanul wadih dan dengan bukti yang nyata ya baik sanian yang kedua bayanu syurut penjelasan persyaratan allati yajibu tawafuruha yang wajib dipenuhi ya di sini ada penjelasan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Bagi siapa? Fil mad'uwi. Bagi orang yang pantas dimintakan doa. Yang pantas dipanjatkan doa. Al mustaghas bihi. Orang yang berhak untuk dijadikan tempat kita beristighasah kepadanya. Ya. Wahia. Apa syarat itu? Yaitu pertama a milkuhu lima tuliba minhu. Adanya kepemilikan dia terhadap apa yang dia mintai, yang dicari. Ya. Baik. Sekarang kalaupun ada yang bisa mewujudkannya, tetapi berarti miliknya apa? Nakis. Ya. Bukan milik dia se seutuhnya. Ya. karena Kenapa? Karena bukan ciptaan dia. Allah yang menciptakannya. Allah yang memberikan kepada dia. Baik, demikian. Nah, ba yang kedua, sama'uhu lidu'a man da'a manda'ahu. Adanya sifat dia mendengar, ya. Dia mendengar terhadap doa orang yang berdoa kepadanya. Jim, yang ketiga, al-qudratu ala ijabati. yang kemampuan untuk mengabulkannya. Kalaupun terkadang terkabulkan berarti apa? Ya terkadang berarti apa nakis? Iya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Kullu du'a ummati mustajab. Setiap doa umatku mustajab. Pasti dikabulkan. Ima ayu ajilalahu fid dunya boleh jadi dalam bentuk disegerakan di dunia wa imma ayu dakhiralahu fil akhirah boleh jadi dijadikan sebagai dakhir sebagai tabungan buat dia di akhirat nanti Iya, sebagai penghapus dosa nanti dia. Iya. Tidak dikabulkan doa kita. Berarti tabungan bagi buat kita sebagai penebus dosa kita di akhirat nanti. Iya. Wa imma yang terakhir kata Rasulullah SAW, apa? Wa imma ayukafir anhu dunubahu. Allah ingin dengan tidak dikabulkan itu Allah ampuni dosa-dosa dia. Subhanallah. Iya, Imah di dunia dihapuskan dosanya, wa imah di akhirat kelak nanti. Subhanallah. Ya. Berarti apa? Semua doa kita itu bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Maka berdoalah sesuka hati kita dan sebanyak-banyaknya. Mumpung pintu doa belum ditutup. Betul gitu ya. Nah, jangankan kita hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang masih memiliki keimanan insyaallah taala iblis la'anahullah yang jelas kufurnya min akfaril khalq sekufur-kufurnya makhluk iya Allah kabulkan penangguhannya ketika dia meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Iya. Baik. Meminta ditangguhkan umurnya. Allah kabulkan. Bagaimana dengan makhluk Allah tabaraka wa taala yang masih memiliki al-iman? Baik. Demikian. Maka katalah Hafidh Ibnu Hajar Asqalani Syafi'i rahimahullah taala dalam fatul Bari, jangan pernah kita apa? putus asa dari doa. hey. Yang ketiga, salisan anal aqidata mabnaha 'alal burhan wal yaqin. Bahwasanya akidah itu dibangun di atas burhan wal yaqin. Ya, mabnaha asasnya adalah burhan dan yakin. Petunjuk dan bukti dan keyakinan. Dalil dan keyakinan. Ya. Asasnya akidah itu dalil dan yakin. Baik. La ala dhon, bukan berdasarkan dhon. Prasangka. Ya. Wanna wa takharrus. Bukan pula takharrus, kedustaan. Bukan. Ya. Wa taqlidil a'ma, apalagi ikut-ikutan. Ya. Membebek, membabi buta. Baik. Yang keempat, izbatu ilmillah bi'awaqibil umur Berarti di sini ditetapkannya ilmu Allah tabaraka wa taala tentang awaqibil umur, akibat-akibat dari semua perkara. Ya. Karena disebutkan dengan apa? Dengan khabir, tidak hanya dikatakan alim, ya. Fala yunabbi'uka mislu khabir, bukan mislu alim, tetapi khabir. Khabir lebih ma lebih dalam maknanya daripada alim. Nah, demikian. Baik. Dalil berikut yang ketiga. Qala wa fi sahih an Anas radhiyallahu anhu qala. Di dalam kitab sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah syujja dilukai terluka yaum Uhud di perang Uhud wa kusirat rubaiyatuh sampai terpatahkan putus tanggal gigi rubaiyahnya gigi rubaiyah nanti akan diterangkan yaitu gigi yang setelah gigi seri Nih, manusia setiap manusia memiliki gigi seri dua atas bawah jadi empat ya tapi demikian juga dengan rubaiyah rubaiyah memiliki empat juga kanan kiri berarti dua ya kali dua karena atas bawah Berarti empat juga sama. Taib. Rubaiyahnya itu. Itu namanya rubaiyah. Antara gigi seri dengan gigi taring itu namanya rubaiyah. Ya. Taib. Faqala maka dikatakan Kaifa yuflihu qaumun kata Nabi SAW bagaimana suatu kaum itu akan yuflih akan beruntung syajju nabiyahum ketika mereka sampai melukai nabi mereka. yeah. Fanazalat maka turunlah ayat Allah tabarak wa taala dalam surah Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusanmu hal itu sedikit pun. Artinya apa? Urusan hidayah bukan urusan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Hidayah apa di sini? Hidayah itu taufik. Ya. Hidayah yang berupa taufik minallah tabarak wa taala. Baik. Syarh syarhul kalimatnya. Sekarang syarah kalimat dari ayat atau dalil yang ada fi sahih maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan ay fi sahihai Di dalam sahih maksudnya adalah di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dan sudah sering diterangkan ya. Bahwasanya kata fi sahih yang dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad bin Wahab adalah apa? Terkadang maksudnya di dalam hadis yang sahih, terkadang dalam kitab yang sahih. Ya. Jadi jangan kemudian kita yunta apa yantakid mengkritik Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab hanya gara-gara ini oh ini berarti nggak ngerti ilmu hadis ini ya masa disebutkannya fi sahih padahal sahih itu ada dua yang ma'ruf ya sahih Bukhari dan Muslim harusnya fi sahihain nah kan gitu ya enggak nah tetapi apa kita husnudzon kepada ulama yang memang dikenal dia membawa al-haq bukan orang yang dikenal apa menentang al-haq ya Berbeda dengan ulama yang biasa dikenal menentang al-haq. Maka apa? Baru kita waspada. Ya. jadi ini maksudnya apa nih orang ini? Ya. Gitu. Tapi kalau dohirnya dan dikenal sebagai orang sahibu sunnah, sahibu ilmin, wa sahibu fadilah. Ya. Sahibu karam. Maka apa? Tidak boleh kita kemudian menjatuhkan kehormatannya. Tetapi apa? Kita bawakan kepada husnudhon. Ya berbaik sangka. Apa baik sangkanya? Mungkin yang dimaksud adalah fil hadis sahih. Di dalam hadis yang sahih. Jadi kalau hadis yang sahih bisa saja Bukhari dan Muslim kan gitu ya. Baik, demikian. Agar ini perlu diingat terus-terus ya, jangan sampai seperti seperti guru kita Syekh Yahya Hajuri ya yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Habib rahimahullah taala rahmatan wasi'ah di dalam darus bumi. Nasallahu alaihi Ya. Syujja maksudnya syujja di sini aja. Asyajjah kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ajurhu fi ra'si wal wajhi khasatan. Syajjah itu adalah luka yang khusus ada di kepala dan wajah. Ya. Ini pakai kata syajjah. Ya. Nah, syajjah. Baik. Adapun luka-luka yang lain dinamakan jor biasa, ya. Luka. Baik. Khusus bagian wajah dan kepala. Kenapa dikhususkan? Karena memiliki kemuliaan. Maka dibelikan istilah yang khusus juga. Demikian. Nah, Yauma Uhud yang dimaksud dengan Uhud adalah Jabulun Ma'ruf. Yaitu bukit yang ma'ruf, bukit yang dikenal. Shimalil Madinah yang ada di belahan utara Madinah kanat indahul waq'ah al-masyurah yang dimana di sana terjadi peperangan yang masyur peperangan yang tersohor panusibat ilai sehingga dinisbatkan kepada nama bukitnya ya seperti perang Tabuk ya kan dinisbatkan kepada daerah yang bernama Tabuk di Madinah ya Jadi, demikian juga yang lainnya nah arubaiyah rubaiyah yasinnul lati ba'da eh, saniyah yaitu gigi yang ada setelah gigi saniyah gigi seri ya gigi ke bagian depan itu namanya gigi saniyah walisnan lahu arba'u rubaiyah dan setiap insan itu memiliki empat gigi rubaiyah ya Kemudian kaifa yuflihu qaumun? Nah. Terkadang juga dibaca dengan robaiyah, ya. Dengan difathahkan. Kaifa yuflihu qaumun? Bagaimana satu kaum itu akan beruntung ila akhir? Maksudnya ai kaifa yahsulu lahumul fauzu? Bagaimana mereka akan mendapatkan al-fauz, kemenangan. Wal al-fauz keberuntungan, wal kemenangan Ya. Kata al-fawz juga terkadang dimanakan dengan kemenangan. Wasa'ada, kebahagiaan. Ma fi'lihim hada dengan perbuatan mereka ini. Binabihim kepada nabi mereka. Ya. Artinya apa? Bagaimana satu kaum akan beruntung mendapatkan kebahagiaan, kemenangan ketika mereka memperlakukan nabi mereka seperti ini. Ya. Minal amri dalam ayat dimaksudkan adalah minal hukmi fil ibad yaitu dari sebuah hukum ketetapan pada para hamba Allah taala ya Allah yang memberikan hukum hukum satu ketetapan apakah dia akan mendapatkan hidayah atau tidak Allah yang menentukan al ma'nil ijmalil hadis adapun kita hanya berusaha nabi kita semuanya dari warasatul anbiya hanya berusaha ya Al-mana hadis, mana secara global terhadap hadis ini, yukhbiru Anasun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu di sini memberitahukan kepada kita amma hasala lin Nabi sallallahu terhadap apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu fi waqati Uhud pada peperangan Uhud minal ibtila wal imtihan dari berupa ibtila musibah wal imtihan dan ujian ala aidi adaihi yang dilakukan oleh tangan-tangan musuhnya. Minal isabah fi maudi'ain yang dimana mengenai Nabi SAW pada dua tempat. Min jasadih dari tubuhnya. Asyarif yang mulia. Tubuhnya yang mulia. Kenapa? Karena syujja pada syajjah itu pada kepala dan muka ya. Begitu. Sedangkan apa? Ini gigi di bagian muka. Ya, demikian. Dan muka adalah bagian dari kepala meja. Taib atau bersebelahan dengan kepala. Maka Nabi SAW lahiqahu ba'sun eh, apa? Ya'sun. Titik dua ya itu ya. Matanya sudah harus ada tambah ini Kalau udah titik ketemu titik satu dua nih harus meraba-raba ini. Maka Nabi SAW lahiqahu sun min falahi kufar. Seakan-akan Nabi SAW dirundung ya'sun keputusasaan Ya. Min falahi kufar. Dari falah kufari Quraisy. Keberuntungan yang akan menimpa kufar Quraisy. Artinya apa? Seakan-akan Nabi putus asa untuk bisa memberikan hidayah kepada orang-orang kafir Quraisy. Begitu ya. Baik. Fakilalahu bisabab bidalik. Maka dikatakan kepada beliau alaihi salatu wasalam oleh sebab ucapannya tersebut laisalaka salah minal amri syai. Karena Nabi mengatakan apa? Kaifa yuflihu kaum? Bagaimana suatu kaum itu akan beruntung? Nah, berarti kan apa? Dohirnya seakan-akan Nabi apa? Putus asa. Wah, kaum seperti ini nggak akan dapat hidayah sudah. Kan seperti itu ya. Dohirnya seperti itu. Sehingga apa? Allah mengingatkan, Allah menegur Nabi kita alaihissalam ketika mengambil kalimat yang terkesan memiliki makna yang negatif. Ya, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya ya. Ketika ada kalimat yang terkesan negatif oleh Nabi ditegur dari ucapan para sahabat ya. Nah, kalau ingin menggunakan kalimat mus apa istilahnya, jangan kepadaku. Nah, kan begitu ya. Baik. Inna ma yustaghasu bihi bihillah. Ya. Baik. Fakilalahu bisabi bidalik maka dikatakan kepada Nabi SAW oleh sebab kalimatnya tersebut leisala laka amri syai bukan urusanmu dalam perkara tersebut sedikit pun. Maksudnya ay awakibul umur akibat-akibat dari suatu perkara dari perkara-perkara yang ada wa hukmul ibad dan ketetapan bagi para hamba biadillah itu semuanya di tangan Allah ya hey famdi anta nikah, maka engkau berjalanlah untuk urusan ini urusan Nabi apa inna ma'alaikal balagh ya urusanmu hanyalah menyampaikan Taib. Wadum. Enggak ada titiknya itu. Ya. Wadum ala da'watik dan teruslah kamu berjalan di atas dakwahmu. Terus lanjutkan dakwah. Jangan pernah berhenti dakwah itu. Ya. Nah, jadi nggak ada non aktif dari dakwah itu nggak ada. Ya. Menyelisih aturan itu. Ya. Taib. Entah dengan keluarga, entah dengan masyarakat, entah dengan yang lain. Tetap terus dakwah. Biqadril istita. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Baik. Wadum ala dakwati. Terus lanjutkan dakwahmu. Dan itu nasihatnya para ulama. Ya. Nah, bukan nasihatnya para juhala. Baik. Nah, demikian. Apalagi sufaha al-ahlam, ya. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian eh, kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya adalah anna fi dalilan ala butlan syirik. Di dalam hadis ini ada sebuah dalil bukti ala butlan syirik yang menunjukkan atas batilnya kesyirikan bil awliyai was kesyirikan yang dilakukan kepada para wali dan orang-orang saleh. Kenapa li'annahu idza kana Rasul sallallahu lam yadfa' an nafsihi dur. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul tidak mampu yadfa' an nafsihi dur, tidak bisa tidak mampu mencegah kemadaratan terjadi pada dirinya. Walaysa lahu min amri syai' dan itu tidak ada urusan pada dirinya sedikit pun ya Artinya apa? Tidak ada andil beliau sedikit pun dalam perkara itu. Wa ghairu min babi aula. Maka selain Rasulullah SAW tentu lebih pantas lagi. Ya. Lebih pantas untuk tidak bisa menolak madarat. Ya. Nah, jadi jangan bergaya-gaya menerawang ya. Untuk menerawang dirinya saja tidak mungkin sanggup ya. Nah, apalagi menerawang orang lain menurut mata batinku. Nah, ini jangan macam-macam ya. Hei, begitu. Nah, mayustafad minal hadis. Berarti faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini awalan yang pertama, butlanu syirki bil wa salihin Batilnya kesyirikan yang dilakukan kepada orang-orang uh, kepada para wali maupun orang-orang saleh. Kenapa li'anau idza kana Nabi sallallahu la yamliku minal amri syai'an fa ghairuhu min ba'wi aula. Karena jika Nabi SAW tidak sanggup ya untuk memberikan andil dalam perkara itu sedikit pun, maka yang selainnya lebih pantas lagi untuk memberikan hidayah itu adalah biadillah ya di tangan Allah taala sani yang kedua wuqul as titiknya dua ya nah, wuqul asqam wal ibtila bil anbiya alaihi wassalatu wassalam terkadang asqam penyakit-penyakit ya wal ibtila musibah-musibah juga wuku terjadi menimpa kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam ini ya. Baik. Yang ketiga, salisah. Wujubu ikhlasil ibadah lillah. Wajibnya ikhlas mengikhlaskan peribadatan hanya bagi Allah. Kenapa? Li'annahu walladhi lahul amr wahdah. Karena dialah yang memegang urusan itu sendirian. Ya. Hanya Allah lah yang memegang urusannya sendirian. Tidak ada yang mengik apa turut serta berserikat dengannya. Rabi'an yang keempat masyru'iyatu sabri wa tahammulil adha. Disyariatkannya bagi kita untuk bersabar wa tahammulil adha dan memikul beban gangguan. Ya. Fi sabi wad darar darar dan doror. Ya. Ancaman ataupun bahaya fi sabilid da'wah ilallah di dalam menempuh dakwah ilallah ya namanya berdakwah kepada Allah tabarak wa taala pasti akan mengalami ini. Maka butuh sabar, butuh tahammulul ada, ya, dan butuh apa? Tahammulul doror. Begitu. Nah, karena terkadang hanya gangguan yang berupa lisan, tapi terkadang doror, gangguan yang sudah berupa apa? Sinan, sudah senjata. Ya, begitu. Baik. Ini. Khamisan yang kelima. Anahyu anil ba anil ya'si titik dua ya. Anahyu anil ya'si min rahmatillah. Larangan dari berputus asa dari rahmat Allah. Walau fa'alal insanu ma fa'al minal ma'asi. Sekalipun insan tersebut melakukan apa yang dia lakukan dari kemaksiatan. Artinya apa? Walaupun kemaksiatannya sudah sedemikian parahnya, tetap kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, tetap kita doakan hidayah buat mereka. Ya, jangan tergesa-gesa terburu-buru untuk apa? kita putus asa wah oh, sudah nggak ada harapan sudah ya begitu ya jangan tetapi apa tetap kita berusaha untuk memberikan bimbingan petunjuk hidayatul irsyad ya sehingga Allah yaftah alih Allah bukakan untuk dia dari hidayat taufik nah alati duna syirik selama itu bukan kesyirikan selama dosanya bukan kesyirikan maka terus kita berupaya untuk apa memberikan bimbingan. Ya. Hatta sekalipun kesyirikan kalau kita bisa terus. Ya. Nah, demikian. Baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Tetap berupaya berusaha ingin mengislamkan pamannya Abu Talib. Ya. Berusaha untuk mengislamkan paman-paman yang lain. Demikian juga. Baik, naktabi biadal qadar. Kita cukupkan sampai sini. Aku lupa lihada astagfirullah walakum alisal muslimin. والمسلمات من كل دم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين